Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Sekarang kita berada pada pembahasan yang terakhir daripada pembahasan perang Badr. Nah, di akhir-akhir pembahasan perang Badr. Dan sudah kita lewati barakallahu fikum bahwasannya perang Badr terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Kemenangan diraih oleh kaum muslimin menawan 70 orang musyrikin dan membunuh 70 orang musyrikin. Dari kalangan mukminin yang terbunuh sekitar 14 orang. Jumlah pasukannya kalau kita lihat dan kita nilai tidak sebanding. Orang-orang musyrikun 900 sampai 1000, orang-orang mukminun sekitar 314 sampai 319 kurang lebihnya. Paham ya? Dalam keadaan demikian Allah telah berikan pertolongan yang sangat luar biasa hingga para malaikat pun turun ikut membantu kaum muslimin pada perang Badar tersebut. Adapun kisah yang akan datang mengenai balas dendamnya Abu Sufyan dan teman-temannya yaitu perang Uhud, insya Allah akan kita baca juga karena kisahnya sangat seru dan juga mengharukan. Yang jelas pada perang Badar ini ada salah satu oknum besar pemimpin mereka yang terbunuh karena ngeyel diajak pulang nggak mau. Paham ya? Di antaranya itu ya. Siapa kemarin? Abu Abu Jahal. Diajak pulang Abu Sufyan enggak mau dia. Ngayal dia, ana enggak mau pulang. Pokoknya ana harus sampai ke tempat apa? Nama tak air Badr katanya. Sumur Badr ke situ sampai sampai situ nanti kita pesta tiga hari, minum homer katanya. Tapi ternyata apa? Allah telah takdirkan terbunuh di situ. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Na'am barakallahu fikum. Fakana min jumlah timan kutil itu ya. Itu. Ewa. Maka pada saat itu secara global termasuk orang yang terbunuh dari kalangan musyrikin miman sama Rasulullah SAW mewdi'ah bil ams. Sudah belum itu? Sudah ya? Terus sekarang yang mana? Hah? Yang mana Hasan? Tandanya ada enggak tandanya itu? Sumain Rasulullah Sumartahala. Hah? Pertengahan ya, na'am. Seingat pertengahan ya setelah terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal siapa kemarin namanya? Antum? Amr bin Syam. Kunyahnya dulu siapa? Abu Hakam. Yang bunuh siapa? Yang bunuh Abu Jahal kemarin tiga orang. Dua orang, kemudian sempurnakan satu orang. Siapa tiga orang ini? Antum? Antum, ewa, ya, antum? Antum, tafadhal. Siapa yang bunuh Abu Jahal kemarin? Isa? Siapa? Satu siapa? Agak keras dikit, agak keras biar dengar. Ma'awid sama Awa Ibn Jamuh yang ketiga Abdul Mas'ud. Tiga orang ya. Nah, barakallahu fiik Mu'awid bin Afra satu, kemudian yang kedua Mu'ad bin Amr bin Jamuh, yang ketiga Abdul Mas'ud. Paham ya? Mu'awid bin Afra satu. Kedua, nah barakallahu fiikum Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Kemudian yang ketiga Abdullah Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, tiga orang yang membunuh Abu Jahal. Wa Utsbah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid bin Utbah wa Umayyah bin Khalaf itu juga yang terbunuh ya. Nah, barakallahu fiikum. Fa amara bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasuhibu ilal qalib. Kemudian Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka agar diseret ditarik ke enam sumur-sumur. Tsumma waqafa alaihim lailan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam enam istirahat di sana. Nah, barakallahu fiikum selama semalam. Fa bakkatahum, bakkatahum itu maknanya adalah apa? Maknanya itu mencaci maki menghinanya karena mereka adalah keluarga, keluarga tapi kurang ajar sama Nabi itu loh. Paham ya? Nah, fabakatahum maksudnya adalah apa? Lamahu sabbah. Lamahu mencaci maki menghina wa qarra'ahum dan juga mencacinya sama. Bakatahum itu maksudnya adalah lamahu mengejek, mencaci maki, qarra'ahum juga menghina, menghina mereka maksudnya faqala bi'sa ashiratun nabi kuntum li nabiyikum. Sejelek-jelek keluarga nabi kalian terhadap nabi kalian. Kadzabtumuni saddaqani annas Kalian mendustakan aku padahal manusia membenarkanku. Wa khadaltumuni wa nasarin nas. Kalian merendahkan menghinaku padahal manusia menolongku. Wa akhradtumuni wa awanin nas. Kalian mengeluarkan aku dari Mekah padahal manusia menolongku. Ini Rasulullah marah dengan mereka. Nah, summa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arsah salasan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, na'am barakallahu fikum tinggal istirahat bermalam atau tinggal situ selama tiga hari. Paham ya? Arsah di bawah sebutkan arsah as-saha allati waqa'at fiha ghazwat Badr, yaitu tanah lapang yang terjadi padanya perang Badr. Istirahat di situ. Paham ya? Selama 3 hari enam. Summa tahala bil asara wal ghanaim wal maghanim kemudian langsung pergi membawa apa tawanan-tawanan dan ghanimah-ghanimah wa qad ja'ala 'alaiha Abdullah bin Ka'ab bin Amr an-Najjari wa anzalallahu fi ghazwati Badr surat al-anfal dan juga apa barakallahu fikum wa setelah membawa Nah, tawanan-tawanan dan ghanimah tadi itu, nah barakallahu fikum. Kemudian apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tersebut mengenai perang Badar pada surat Al-Anfal. Mengenai peperangannya bagaimana, kemudian bagaimana ketenangan kaum muslimin yang Allah telah berikan kepada mereka. Naam. Summa inna Rasulullah SAW istasyara ashabah fil asara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta isyarat. Maksudnya apa? Bermusyawarah bermusyawarah dengan para sahabatnya mengenai tawananmu diapakan tawanan ini. Mada yasna' Apa yang harus dilakukan dengan apa? Tawanan ini mau diapakan tawanan ini? Fa asyara Umar bin Khattab bi an yuqtalu. Ini bayangkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu penginnya agar tawanan dibunuh. Tapi ternyata Abu Bakar lain pendapatnya. Wa asyara Abu Bakar bil fida. Tapi ternyata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyarankan mengisyaratkan untuk ditebus. Jadi bahan tebusan nanti Paham ya? Karena ada kaum muslimin yang tertawan juga gitu loh. Jadi sama-sama tebusannya itu tukaran gitu loh biasanya. Ya. Tukaran kita mengambil kaum muslimin yang apa ditawan tukaran dengan orang kafir. Yang ditawan tadi itu kita lihat. Wa hawiya Rasulullah sallallahu alaihi itu fariha. Dan Rasulullah SAW itu senang. Makalah Abu Bakar apa yang diucapkan Abu Bakar. kembali dari kemudian Rasulullah SAW memperbolehkan untuk mereka Nah tentang hal tersebut maksudnya diperbolehkan untuk apa menjadi apa tebusan dari itu. Wa'ataballahu subhanahu tapi ternyata dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'ataballahu subhanahu fi dzalika ba'dul mu'ataba fi qouli ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, kritikan, nam dengan sebagian kritikan di dalam firman-Nya, maka lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna ardul ard Turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi nabi eh, untuk dia itu memiliki tawanan sampai benar-benar musuh bersih dari muka bumi ini. Jadi sebelum musuh bersih enggak layak. Turiduna ardad dunya wallahu yuridul akhirah. Apakah kalian lebih peduli, lebih menginginkan perkara dunia daripada apa? Daripada akhirat sedangkan Allah taala menginginkan akhirat. Wallahu azizun hakim. Syahidnya apa syahidnya? Akhirnya faja'ala Rasulullah SAW fida'ahum arba'amiyah arba'amiyah. Akhirnya apa barakallahu fikum hadakumullah. Rasulullah SAW menjadikan tebusan mereka 400-400. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tawanan-tawanan orang-orang kufar itu eh, jadikan tebusan atau menebus barakallahu fikum orang-orang kaum muslimin yang tertawan di tempat mereka, tukaran. Paham ya? Seperti itu. Wa raja'a Rasulullah SAW ilal Madinah mudaffaran wa mansuran. Kemudian apa barakallahu fikum? Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah dalam keadaan menang dan ditolong. Qad qad a'lallahu kalimata sungguh Allah taala telah meninggikan apa? Nah barakallahu fikum kalimatnya kalimat tauhid la ilaha illallah wa makkanalahu dan memberikan apa? kekokohan kepada beliau wa azza asrah dan juga memberikan kemuliaan dengan pertolongannya fa aslama hina idzin basharun katsirun min ahli Madinah. Akhirnya di saat tersebut banyak dari kalangan manusia yang masuk yang masuk Islam. Nah, dari kalangan Madinah banyak yang masuk Islam. Wa min thamma dakhala Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan ini. Karena melihat banyak orang masuk Islam, pura-pura masuk juga dia. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian masuklah Abdullah bin Ubay bin Salul wa jama'atuhu minal munafiqin fid dini taqiyatan ini penting ini. Masuk ke dalam agama Islam taqiyatan. Apa taqiyah itu? Menyembunyikan aslinya. Jadi menampakkan sesama eh, kaum muslimin seakan-akan eh, seperti kaum muslimin yang lainnya di bawah disebutkan takiyah itu khaufan wa taharruzan minal qital. Maksudnya takut, khawatir dan intinya menyelamatkan diri dari dari apa dari pembunuhan biar enggak dibunuh gitu ya. Na barakallahu fikum. Wa min hadzal waqti dhahran nifaq wa barazal munafiqun al sahah. Mulai dari waktu itulah nampaklah kemunafikan dan mulai munculnya na barakallahu fikum orang-orang munafikun yang ada di Madinah karena apa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpinnya, Raisul Munafikin yang saat itu apa? Orang-orang Yahudi Madinah banyak sekali kan? Terdiri dari tiga kabilah, tiga marga besar. Apa saja kemarin? Tiga marga besar antum? Tiga marga besar orang Yahudi Madinah. Korek. Eh, korek. Korek apa korek? Ewa, satu Eh, Ayo antum. Antum, antum. Quraidah, Banu Quraidah. Dua. Hah? Eh? Banu Banu Quraidah terus Banu Asim <laughs> yang keras Orang dengar ya? Antum antum sambungkan ngomong apa dia? Banu Nadir. Banu Kainuka Eh, Banu Kainuka Satu lagi, antum, antum. Apa? Banu apa? Banu Nadir, dihafal tiga ini. Jangan sampai di anu, tiga ini jangan lupakan. Banu Nadir, Banu Kainuka Kemudian Banu apa Quraidah. Paham ya itu tiga marga besar, suku besar orang-orang apa? Yahud yang ada di Madinah. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.